ya, bismillah. <clears throat> Selanjutnya adalah siyagul mubalago. siyagul mubalaghati hiya auzanun ja'at fil arabiyyati siagul mubalago dia itu adalah wazan-wazan yang datang dalam bahasa Arab ya wazan-wazan yang datang dalam lafadz bahasa Arab. Hatta tadulla alal mubalaghati fil hadathi. Sampai wazan-wazan tersebut menunjukkan kepada makna mubalaghah, makna berlebihan di dalam sebuah kejadian. Ya. Jadi siagul mubalaghah itu adalah kumpulan beberapa wazan, beberapa timbangan yang timbangan ini nanti ada dalam bahasa Arab. Dia datang dalam penggunaan bahasa Arab. Nah, penggunaan ini nanti kalau masuk kepada sebuah kata, artinya ada sebuah kata kita timbang ikutkan dengan wazan ini, tadulla alal mubalaghah. Dia itu nanti akan menunjukkan kepada makna berlebihan fil hadas dalam sebuah kejadian. Ya, jadi ketika ada sebuah kejadian, sebuah kata, dia mengikuti wazan ini, maka kata ini nanti menunjukkan makna yang banyak di dalamnya. Ya, menunjukkan makna yang banyak di dalamnya. Seperti kalau kita ambil contoh kazibun. Kazibun itu artinya satu orang yang berdusta. Kalau isim fa'ilnya ini ya. Tapi kalau kita buat kazubun artinya nanti banyak orang yang sering berdusta atau artinya nanti orang yang banyak berdusta Ingat siagul mubalaghah ini masuk dari golongan isim mustaq jadi isi mustaq kemarin pernah kita sebutkan ada 8 atau 9 itu. Salah satu dari bagian isi mustaq itu adalah sighatul mubalaghah. Atau kalau kita sebut dengan siyagul mubalaghah. Fungsinya dia nanti seperti yang tadi kita sebutkan dia itu adalah wazan-wazan tertentu, timbangan-timbangan kata tertentu di dalam bahasa Arab Kemudian dia mengikuti wazan-wazan tersebut. Fungsinya untuk menunjukkan makna berlebihan Kasirot. Kasrotul fi'li. Kejadiannya itu banyak. Ya. Di dalam sebuah kejadian. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang terjadi kalau diikutkan wazan fi'il wazan sigotul mubalagoh kejadiannya itu sering atau banyak terjadi. Seperti kazibun orang yang berdusta. Tapi kalau kazubun orang yang banyak berdusta. Kita tambahkan makna banyak di dalamnya. Dan ingat ya, gotul mubalagho ini sama juga dengan mubalaghotu ismil fa'il. Makanya ada sebagian kitab kalau kita lihat di fihrisnya, di daftar isinya, dia nggak memberikan judul si Gotul Mubalaghah. Tapi dia membuat judul Mubalaghatu Ismil Fa'il. Ya, Mubalaghatu Ismil Fa'il. Isim fa'il yang bermakna mubalaghah, berlebih-lebihan. Karena nanti ketika diterjemahkan, sigo mubalago ini maknanya sama dengan menterjemahkan isim fa'il. Yang, ya orang yang. Kazibun orang yang berdusta. Kazubun orang yang tapi ditambahkan banyak. Banyak berdustanya. Paham? Jadi sigotul mubalago ini cara memberikan maknanya sama dengan makna isim fa'il hanya ditambahkan makna banyak di dalamnya. Kazibun yang berdusta satu laki-laki, kazubun satu laki-laki yang banyak berdusta. Ya, maknanya nanti sama dengan makna isim fa'il, hanya dia ditambahkan makna mubalaghah di dalamnya. Dan ingat tadi, si sigotul mubalaghah itu dibentuk dari eh dibuat mengikuti wazan-wazan tertentu. Kalau tidak mengikuti wazan tersebut, sebuah kata itu tidak dinamakan si sigotul mubalaghah. Maknanya nanti yang ada di dalam diterjemahkan sama dengan terjemahannya isim fa'il, cuman ditambahkan kata banyak di dalamnya. Banyak berdusta. Kalau isim fa'il kan orang yang berdusta. Kalau kadzubun orang yang banyak berdusta. Sama-sama makna isim fa'il. Karena memang di sebagian kitab ada yang menamakan dengan mubalaghatu ismil fa'il mubalaghahnya isim fa'il, bukan sighatul mubalaghah. Karena dari sisi makna dia sama dengan makna isim fa'il. Itu definisinya. Ya. Tadullu alal mubalaghati fil hadats menunjukkan terhadap makna mubalaghah dalam sebuah kejadian. Wazan-wazannya di sini beliau sebutkan ada lima wazan. Fa'alun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun, fa'ilun. Beliau di sini mendatangkan ada lima wazan ya dari wazannya sigotul mubalaghah. Nah, lima wazan ini ditandai ini adalah wazan yang paling banyak digunakan untuk si rotul mubalaghah. Itu diingat. Ya. Fa'alun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun, fa'ilun. Ini adalah lima wazan yang paling banyak digunakan untuk si rotul mubalaghah. Dia enam sebenarnya yang paling sering tambahi satu. Fa'alatun. Ya. Fa'alatun. Ya, kalau di buku kita kan fa'alun fa'ulun mif'alun fa'ilun fa'ilun. Satunya lagi adalah fa'alatun. Contohnya seperti allamatun. Makanya ada istilah al-allamah. Asy-syekh al-allamah. Kalau alimun orang yang berilmu. Tapi kalau allamah allamatun orang yang paling banyak ilmunya. Kan sering sering di buku seperti itu ya. Musonifnya judulnya asy Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maksudnya dia adalah syekh yang paling banyak berilmu, paling banyak ilmunya. enam wazan ini yang anda tambahi satu tadi ini adalah enam wazan sirotul mubalago yang paling banyak penggunaannya. Jelas? Ini yang paling banyak penggunaannya sebagai sirotul mubalago. Ditambahi wazan berikutnya adalah fi'ilun. ya fi'ilun contohnya siddiqun itu termasuk wazan sighatul mubalaghah fi'ilun siddiqun kemudian fu'ulun fu'ulun ya seperti kudusun jadi kalau Sidikun, sadiqun orang yang jujur, Sidikun orang yang banyak sifat jujurnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu dinamakan dijuluki dengan As-Siddiq. Bukan As-Sadiq. As-Sadiq punya kejujuran tapi nggak banyak. Tapi kalau As-Siddiq dibuatkan sighatul mubalaghah itu kejujurannya banyak. Bahkan ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan. pada waktu itu orang-orang tidak mempercayainya, Abu Bakar sendiri langsung mempercayai perkara tersebut. Makanya dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Ikut wazan Sigotul fi Fi'ilun. Siddiqun, berarti kalau ada orang namanya anaknya Siddiq, berarti dia itu diharapkan oh anak yang memiliki sifat jujur yang banyak karena bukan sodik sidik kemudian tadi fu'ulun seperti kudusun kemudian seperti yang ketiga fu'alun ya fu'alun seperti kubbarun Kemudian yang berikutnya mif'ilun. Mif'ilun. Contohnya seperti miskinun. Miskin itu sifatul mubalaghah. Kemudian yang terakhir fai'ulun ya fayulun seperti koyumun. ya fayulun contohnya adalah koyumun. itu aslinya koyumun, tapi yaknya sama digabungkan menjadi satu ditambah tasdid koyumun. ya fayulun nah inilah lima tambahan lafadz dari sighatul mubalaghah namun yang lima terakhir yang kita sebutkan tadi itu adalah lafaz sighatul mubalaghah yang penggunaan lafadznya tidak banyak. Lebih banyak enam lafadz yang tadi kita sebutkan yang pertama. Kalau enam yang lima yang terakhir ini itu ya bisa banyak ada juga digunakan sebagai sigotul mubalaghah, cuman lafadznya nggak banyak. Paham? Tapi memang digunakan untuk sigotul mubalaghah. Tapi yang paling banyak menjadi rotul mubalago adalah enam lafat pertama yang kita sebutkan tadi. Ya. Fa'alun, kemudian fa'alatun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun, fa'ilun. Ini semua adalah lafat-lafat dari rotul mubalago. Jadi kita punya sebelas, Ya. 11 dari lafaz gotul mubalago. Kata beliau di sini, "Wa nufarriqu baina ismil fa'ili wa sighatil mubalaghati min khilalil misalaini at-taliyaini." Dan kita membedakan antara isim fa'il dan sighatul mubalaghah dari dua contoh berikut ini. Jadi terbedakan isim fa'il dan terbedakan sigotul mubalaghah itu dari dua contoh berikut ini. Al munafiku kazibun. Orang munafik itu kazibun adalah orang pendusta, orang yang berdusta. Kalau al munafiku kazubun Orang munafik itu adalah orang yang banyak berdusta. Ya. Ada makna mubalaghahnya, orang yang banyak. Cara menerjemahkannya persis isim fa'il, orang yang. Ya, kadzibun orang yang berdusta. Kazubun orang yang. Cuman karena dia si gotul mubalaghah ditambahkan makna banyak di dalamnya orang yang banyak berdusta. Fakadzibun ismu fa'ilin wa kadzubun sigatun mubal gotul mubalaghah. Ya. Kalau kadzibun itu adalah isim fa'il. Kalau kadzubun itu adalah gotul mubalaghah. Fa ismul fa'ili kadzibun maka isim fa'il kadhibun yadullu ala annal zibu, yakzibu lakinnal kaziba qalilun. Dia itu menunjukkan bahwasanya orang munafik itu yakzib, berdusta. Akan tetapi berdustanya itu sedikit. Ya. Banyakannya enggak berdusta kalau kita sebutkan pakai isim fa'il. Amma sigotul mubalagha, adapun sigotul mubalagha kazubun fatadullu ala kasrati hudusil kazibi minal munafik. Dia itu menunjukkan banyaknya kejadian berdusta dari orang munafik. Yaitu orang munafik itu adalah orang yang banyak berdustanya. Makanya ketika Nabi sebutkan ayatul munafik salah tanda orang munafik itu ada tiga. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia mengkhianati atau tidak menepati janjinya dan wa dan kalau dia dipercaya diberikan amanah khona dia akan berkhianat nah di sini banyak berdustanya jadi terbedakan mana isim fa'il mana sighatul mubalaghah tapi pada intinya Sirotul mubalaghah itu adalah isim fa'il yang dimubalaghahkan. Sehingga ada makna berlebihan di dalam di dalamnya. Kemudian lihat auzanu siyagil mubalaghati. Wazan-wazan sigotul mubalaghah. Ta'ti siyagul mubalaghati fil ghalibi ala khamsati auzanin hiya. Ya. Si sigatul mubalaghah itu datang fil ghalibi pada kebanyakannya ala khamsati auzan di atas lima wazan. Jadi kebanyakannya si gotul mubalago golibnya itu berada di lima wazan. Tapi beliau nggak memberikan pembatasan ya. Kebanyakannya ini itu Sama fa'alatun. Namun ada lafat lain yang menunjukkan dia itu adalah si gotul mubalago. Tapi yang paling banyak ya lima lafat ini. Contohnya fa'alun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun, fa'ilun. Wa hadza huwa tafsil dan ini adalah perinciannya. Contohnya yang pertama kata beliau fa'alun seperti kazzabun, hassadun, hallafun, fattanun, hammazun, Abadun, Ya, kadzabun fa'alun. Ya, yang banyak berdusta, hasadun, hasad. Yang hasad, yang dengki. Halaf. Orang yang banyak bersumpah, sering bersumpah dia. Bentar-bentar sumpah, begini sumpah, bentar-bentar lagi bersumpah. Ya, dia dinamakan dengan halaf Mafhum? Fatan orang yang suka membuat fitnah. Paham? Itu di antara lafaz Ya. Sebagaimana kata Allah, "Wala tuti' kulla mahin." Dan jangan engkau taati wahai Muhammad kulla hallaf, setiap orang yang suka banyak bersumpahnya, mahin yang suka menghina. Ya, hammazim masya masya fa'al. Ya, orang yang banyak berjalan binamim tapi tujuannya untuk menyebar fitnah. Manna manna dari man'un mani'un. Orang yang banyak melarang, menghalangi lil khairi dari kebaikan. Ya, ikut wazan fa'alun. Yang kedua, fa'ulun. Seperti akulun, kadzubun, zakurun, syakurun, raufun, hasudun ila akhirih. Seperti contoh, idza kunta kadzuban. Apabila engkau adalah orang yang banyak berdu berdusta, fakun zakuron. Maka jadilah engkau orang yang banyak mengingat Allah. Karena kamu itu kan banyak dustanya, maka kamu itu jadilah orang yang banyak zakur, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akulun itu dari akilun. Akilun orang yang makan. Kalau akulun orang yang suka banyak makannya. Ya. Kasratul akli. Ya orang yang banyak makannya. Syakurun orang yang banyak bersyukur. Kalau syakir ya, orang yang bersyukur tapi syukurnya enggak banyak. Tapi kalau dikatakan syakurun dia itu adalah orang yang banyak bersyukur. Kemudian mif'alun. Seperti mifrahun, mihzarun, miqdamun, mihjamun. Ya, mifrahun, mif'alun. Orang yang banyak bahagianya. Ya, orang yang banyak bahagia mihzarun miqdamun mihjamun ila akhirih. Yang keempat bat fa'ilun seperti batinun, rahimun, karimun, alimun, syahihun, hakimun, qadirun ila akhirih. Yang kelima fa'ilun seperti hazirun, yakizun, fatinun wari'un jazi'un ila akhirih. Di artinya kalian bisa lihat di kamus. Kemudian auzanu siyagil mubalaghati fa'alun mif'alun fa'ulun fa'ilun fa'ilun. Nah, wazan-wazan dari sigotul mubalaghah itu adalah fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ilun. Beliau hanya menyebutkan lima wazan di sini. Nah, di sini sebelum kita masuk pembahasan yang berikutnya harus diingat sighatul mubalaghah itu secara asal ya ditulis secara asal hanya dibentuk dari fiil yang tiga huruf itu asalnya dibentuk dari fiil yang tiga huruf beliau memberikan penjelasan Siyagul mubalaghati min ghairi sulasiyyi. Siyagul mubalagha dari fiil yang selain tiga huruf. Asalnya hanya dibentuk dari fiil yang tiga huruf, namun nanti dia bisa dibentuk dari selain yang tiga huruf. Tapi ingat, Selain dari tiga huruf ini, nadiron sangat jarang sekali. Artinya kalau kalian dikasih tugas, jangan pernah repot-repot buat dari yang tiga lebih dari tiga huruf. Karena membuat si gotul mubalago dari fiil yang tiga huruf itu sangat jarang. Yang paling banyak dan hukum asalnya dari fiil yang tiga huruf. Taqaddama anna siyaqul mubalaghati telah berlalu bahwasanya sighatul mubalaghah ta'ti minal af'ali as-sulasiyah. Itu datang atau dibentuk dari fiil-fiil yang tiga huruf. Ghairu anna hunaka siyaghon lil mubalaghati. Kecuali bahwasanya di sana ada beberapa sighah yang menunjukkan mubalaghah. warodat min ghairi sulasiyi yang dia datang dari selain yang tiga huruf. Jadi asalnya dia itu tiga huruf ya. Tadi sudah anak katakan ya. Tiga huruf mujar sulasi mujarrot, terus mutaaddi. Ya. Sulasi mujarrot yang mutaaddi, itu asalnya. Artinya kalau kita mau membuat si sigotul mubalago itu kita ambil dari fiil yang tiga huruf, murni tiga huruf. Kemudian kita buat dari yang tiga huruf itu dari fiil yang mutaaddinya. Karena ada kan tiga huruf lazim, ada tiga huruf mutaaddi eh, lazim sama mutaaddi. Ada tiga huruf seperti itu. Secara asal, si sigotul mubalaghah itu dibuat dari tiga huruf yang mutaaddi. Nah, di sini kata beliau, terkadang di sana ada beberapa sigoh yang menunjukkan mubalaghah yang dia datang selain daripada fiil yang tiga huruf. Empat huruf. Atau nanti datang dari fiil tiga huruf tapi lazim. Ada, tapi jarang. Apa maksudnya? Asalnya kan si sigotul mubalago ini fi'il tiga huruf, kemudian muta'addi. Nanti ada keadaan di mana sigotul mubalago dibentuk dari wazan fi'il yang lebih dari tiga huruf. Atau kalau enggak, dia dibentuk dari fi'il tiga huruf tapi lazim. Ada. Tapi dua keadaan ini, itu hukumnya jarang jarang terjadi. Makanya dari contoh yang tadi kita sebutkan kebanyakannya ya, semuanya adalah fiil yang tiga huruf mutaaddi. Karena asalnya tidak bisa dibentuk dari tiga huruf lazim dan tidak bisa dibentuk selain daripada tiga huruf. Namun sesekali atau terkadang ditemukan boleh, tapi nggak banyak. Paham? seperti nazirun, mi'ta'un, mi'wanun, zahukun, Mi'wanun, darrokan, darrokun. Ya, nazirun. Ya, dari anzaro, empat huruf. Paham? Mi'ta'un dari a'ta. Zahukun dari azhaqa. Mihwanun dari ahana, kemudian darrokun dari adroka. Jelas? Asalnya dia seperti itu. Empat huruf. Sedangkan yang diinginkan dari sigotul mubalaghah hanya yang tiga huruf dan mutaaddi. Boleh nanti lazim. Lazim nanti contohnya kalau kalian mau tulis seperti dohakun pakai kaf. Dohakun dari fiil dohika tertawa. Ya, dohika. Ini fiil lazim, tapi terkadang dia bisa menjadi sigotul mubalaghah menjadi dohakun. Orang yang banyak tertawanya. Kalau dohikun orang yang tertawa. Kalau dohakun orang yang banyak tertawa. Difahami? Afwan ya, ini